ilmu agama jika ilmu itu tidak menjadikan seorang hamba takut kepada Allah maka itu bukanlah ilmu bukan ilmu yang manfaat bukan ilmu yang sesungguhnya seperti orang yang tidak berilmu coba dia membaca bahasanya bagi orang yang makan riba adalah tempatnya di neraka orang yang melakukan ini dosa ini neraka lah kalau dia mengerti kalau itu ilmu mestinya ya seperti orang yang tadi yang mau masuk gua ada sisa-sisa bangkai dia tahu Berarti dengan adanya bangkai ada harimau. Berarti bisa merekam saya. Yakin katanya dia ahli iman. Katanya dia orang kenal Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini nggak boleh. Ini haram. Hadis Nabi halal. Ini haram. Ini haram. Lah kok masih tidak menjadikan takut kepada Allah. Maka itu bukanlah ilmu. Dia bukanlah ilmu. Kalau urusan orang masuk gua dibilang gila. Kamu itu gila ya. Sudah tahu di gua ada bangkai-bangkai itu tentu ada harimau ya. Kalau dia berkata, oh tidak apa-apa. Oh ya sudah gila kamu. Sama seperti halnya orang yang membaca Al-Quran. Itu ada ancaman-ancaman. Ada larangan-larangan. Akan tapi larangan tersebut tidak menjadikan dia takut kepada Allah. Maka berarti kesimpulannya orang yang sangat sederhana cara berpikirnya pun akan berkata. Berarti itu tidak seperti orang tidak punya ilmu. Ngerti tapi tidak punya ilmu ilmu ngerti, ngerti, tapi seperti tidak punya ilmu kenapa? ilmu tidak berguna baginya tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah dengar riwayat tentang macam-macam tentang ancaman-ancaman dan itu disebut oleh Rasul sallallahu tentang ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Terilmu yang didapat tidak menjadikan takut kepada Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ilman walam yastad huda." Ilmu sendiri, hudan petunjuk batin. Allah berikan hidayah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, enggak ada insyaf yang tambah, maka bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita perlu koreksi diri kita sendiri. Kita berilmu atau tidak? Berilmu ya berilmu Kadang-kadang memang perlu dicontohkan kayak tadi harimau. Atau sekarang ada ini obat, ini racun. Racun. Racun itu berbahaya. Lah kalau ada orang ini sudah tahu racun kemudian dia masih minum itu orang frustasi, stres. Sudah tahu racun. Berarti ilmunya tidak berguna. Biarpun dikasih tahu seribu orang tetap tidak berguna. Karena apa? Dia agak berakal lagi. Sudah dikasih racun. Satu orang sampai masjid. Eh jangan diminum itu racun. Air keras. Air keras. Air keras. Berarti ini ilmu bagi dia. Dikasih tahu ilmu. Tapi apakah ilmunya menjadi dia benar? Tidak. Tetap diminum. Karena dia stres. Gila. Ya seperti itulah. Maka subhanallah ini adalah satu teguran keras dari Imam Ibn Atta'illah Sakandari Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Mengerti, tapi ternyata seperti orang yang tidak mengerti. Tahu hukuman, tahu larangan, tahu diharamkan oleh Allah. Akan tapi ternyata kita masih melanggarnya. Tahu menghasut tidak boleh, kenapa kita suburkan kedengkian. Tahu mendengki, mendendam tidak boleh, kenapa kita masih menyuburkan kedengkian, kebencian, dan seterusnya. Masih ada keharaman-keharaman. Berarti orang tersebut adalah seperti orang yang berilmu. Sehingga dikatakan, ulama pasti takut kepada Allah. Innama min ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Berarti biarpun katanya ulama kalau tidak takut kepada Allah, maka dia bukanlah ulama. Nah, ini, biarpun dia katanya ulama secara secara lahir di, di kalangan bangsa manusia, dia dikatakan ulama karena punya ilmu ini begitu. Tapi kalau ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah, maka dia seperti orang yang tidak punya ilmu, seperti orang jahil, seperti orang yang yang tidak punya ilmu. Inilah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk kita semuanya hendaknya koreksi dan betul ilmu nggak cukup ilmu nggak cukup ilmu tidak cukup akan tapi di situ keinsyafan di dalam hati itu menjadikan ilmu berguna pada pertemuan yang lalu sudah sampaikan jika orang dengan akal tidak dibantu barengi dengan hati kesadaran maka ilmu tidak akan berguna Abu Jahal mengerti kebenaran Iblis mengerti kebenaran dan banyak orang mengerti kebenaran akan tapi ternyata belum tentu dia bisa mengikuti kebenarannya tersebut sehingga menjadi dia tidak takut kepada Allah sehingga karena dia tidak takut kepada Allah maka ilmunya pun tidak berguna berilmu tapi seperti tidak berilmu semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah di saat kita dengar bahasanya riba adalah haram kita akan menjauhi riba biarpun kita sekarang masih dalam riba kita akan berjanji dan berusaha untuk meninggalkan riba yang kepala dalam mukaddimah mukaddimah zina dan seterusnya dia segera menjauh Terus yang masuk dalam keharaman tauhid ini tidak diperkenankan, dilarang oleh Allah. Berusaha untuk menjauh. Itu baru ilmunya berguna, ilmunya bermanfaat. Bukan terus saja. Mulai dari penyesalan, eh, maka ketahuilah setelah itu dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jika ilmunya menjadikan dia takut itulah ilmu yang sesungguhnya dan dia tergolong ulama-ulama Allah innamallah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama wallahu a'lam bisawab